Ciri-ciri isim itu ada delapan Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh Berawalan al dan mamimu Diawali awamilul ismi Menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemuk itulah ciri terakhir